kita masih berbicara tentang hadis yang cukup terkenal yaitu hadis Irbad bin Sariyah yaitu ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat atau nasihat yang sangat mengena di hati-hati para sahabat darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub gemetar hati-hati mereka bercucuran air mata mereka mereka pun berkata ausina berikan wasiat pada kami maka Rasulullah SAW sebagaimana yang pernah diajarkan prinsipnya idas tansahaka fansahu. Kalau ada yang meminta nasihat, berilah nasihat. Maka Nabi tidak pernah menolak kalau ada yang menyatakan berikan wasiat kepadaku atau berikan nasihat kepadaku. Hakul muslim alal muslim. Idas tansahaka fansahu. Maka Nabi menyatakan usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'udu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah yang sedang dibahas adalah kalimat kullu bid'atin dalalah setiap kebid'ahan adalah sesat Qala wa min dalikal qasas. Di antara kebid'ahan-kebid'ahan adalah al-qasas. Wa qad sabaqa qawlu Ghadif Ibn al-Harith. Dan sudah lewat pendapat atau ucapan Ghadif Ibn al-Harith. Innahu bid'atun. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, al-qasasu bid'ah. Dongeng-dongeng itu bid'ah. Ya. Ada beberapa kusos, kusos itu julukan bagi tukang cerita. Dia bisa membuat cerita-cerita yang memberikan faedah-faedah. Fawaid, hikmah. Yang katanya, atau mereka biasa kumpulkan dalam judul kisah-kisah hikmah. Ya. Atau biasanya di judul, diberi judul kisah-kisah sufi begitu. Karena memang yang sering memakai itu adalah sufi. Ya. Kalau kisahnya adalah sejarah yang benar-benar terjadi, nggak ada masalah. Itu justru pelajaran memang. Kita kisahkan bagaimana kisah Rasulullah, kisah para sahabat, kisah Umar, kisah Abu Bakar, kisah-kisah yang memang ada dalam Quran dan Sunnah atau kisah-kisah sejarah. Walaupun sejarah para ulama. Lihatlah bagaimana Imam Ahmad, lihatlah bagaimana Imam Fulan, Fulan. Tapi yang jadi masalah, bagaimana dengan kisahnya Shibli tokoh sufi yang berkata, aku pernah berjalan kemudian mendengar suara shibli shibli kun misli. Shibli shibli kun misli. Wahai shibli jadilah sepertiku, seperti aku. Dicari-cari nggak ada manusia kecuali pohon mangga. Apakah aku akan menjadi seperti engkau wahai pohon mangga sedangkan aku manusia dan engkau pohon? Dijawab oleh pohon mangga tadi, kun misli. Jadilah seperti aku, aku dilempari manusia dengan batu, tapi aku membalas mereka dengan buahku. Ini masyhur kisahnya di kalangan sufi khususnya. Kemudian si beli menjawab, tapi mengapa engkau berakhir di dalam api? Karena pohon bagaimanapun ujung-ujungnya jadi kayu bakar nantinya. Engkau berakhir dalam api, jadi kayu bakar. Itu karena kesalahanku. Aku mengikuti arah angin. Angin dari kanan aku ke kiri, angin dari kiri aku ke kanan. Akhirnya aku dibakar di atas api. Nah, dari kisah ini begitu. Ada faedah. dan lain-lainnya dari kisah-kisah sufi yang seperti itu. Barakallahu fiqh. Apa hukumnya? Para ulama menyatakan bid'ah. Wal qasasu bid'ah. Tetapi kemudian ada yang menyatakan nikmatul bid'ah, sebaik-baik bid'ah kalau kisah itu hak. Kisah itu bagus كم من دعوة مستجابة وحاجة مقضية وأخ مستفاد وإنما mustafad هؤلاء بأنه بدعة الهيئة الاجتماعية bid'ah al-hay'ah al Tetapi betapa banyak doa yang dikabulkan, betapa banyak hajat yang ditunaikan, betapa banyak seorang saudara yang bisa mengambil faedah, innama ana haula bi annahu bid'atul hay'ah al-ijtimaiyah. Sesungguhnya yang dimaksud bid'ah oleh mereka para ulama tentang kisah-kisah yang benar-benar terjadi tentunya bukan dusta adalah perkara hayahnya al-ijtimaiyah. Tidak pernah ada majlis, majlis cerita di zaman salam. Tapi di zaman zaman khulafa terjadi majlis-majlis cerita. Kadang ceritanya benar, Kadang ceritanya bukan tidak benar, tetapi cerita yang sifatnya katanya yang dijuluki dengan kisah Bani Israel. Wallahu alam benar atau tidak benar. Bentuk seperti itu mereka katakan baru. Kami nggak pernah mengalami yang seperti itu. Yang lain menjawab, nikmatil bid'ah. Kalau itu bid'ah itu sebaik-baik bid'ah. Karena memiliki faedah. Betapa banyak orang yang akhirnya berdoa dengan kisah tadi. Berlinangan air mata. Kemudian berdoa meratap dan dikabulkan doanya. Betapa banyak orang yang dengan kisah itu mendapatkan faedah. Innama ana. Dari kata ya'ni. Fi'il maudinya ya. Ana. Fi'il mudaranya ya'ni. Wa inna ma'ana ha'ula. Yang mereka maksudkan adalah bid'ah dalam bentuknya al-ijtima'iyah alaih dalam keadaan dikumpulkan manusia di satu majelis, kemudian dikasih cerita-cerita yang katanya cerita yang membuat luluh hati mereka. Ya akhirnya. Fi waktin muayyan juga ditentukan di waktu tertentu. Fa'inna Nabi SAW lam yakun lahu waktun muayyan. Nabi tidak memiliki waktu tertentu untuk mengadakan seperti itu. Apalagi untuk menceritakan cerita-cerita. Ala ashabihi fi Ghaira khutbatir ratibah. Kecuali khutbah yang rutin dalam Jumat wal A'yad. Dalam Jumat-Jumat atau hari raya-hari raya. Wa inama kana yadkuruhum yudakiruhum ahyanan. Kadang-kadang Nabi memperingatkan mereka. Dengan kisah Bani Israel atau dengan kisah-kisah yang tentunya hak. Awa inda hudusi amrin. Atau ketika terjadi sesuatu. Yahtaju ila tadkiri inda. Yang dibutuhkan saat itu adalah mengingatkan mereka tentang kisah yang telah lalu. Misalnya seperti Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu taala anhu dalam keadaan tersiksa melepuh badannya diikat kepalanya, "Ya Rasulullah, doakan agar aku mendapatkan keselamatan dari adabin dari fitnah ini." Maka Nabi mengisahkan bahwa orang sebelum kalian ada yang digergaji dengan gergaji dari besi, ada yang diparut dagingnya dari tulangnya, sehingga terpisah dagingnya dari tulangnya dan itu tidak mengeluarkan mereka dari agama. Ini dikisahkan oleh Nabi kepada Khabab bin Arad agar dia merasa bahwa apa yang dia alami itu kecil dibandingkan dengan apa yang dialami oleh mereka-mereka yang dulu. Ini barakallahu fikum kadang-kadang tidak ada waktu tertentu. Dikisahkan kadang-kadang, nggak ada dikhususkan acara kisah-kisah hikmah. Nggak ada. ثم إن الصحابة اجتمعوا على تعيين وقت له كما سبق عن ابن مسعود أنه كان يذكر أصحابه كل يوم الخميس. Tapi para sahabat kadang berkumpul pada waktu tertentu Kemudian mereka tentukan untuk mengingatkan mereka dengan nasihat-nasihat. Seperti Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa beliau memberikan peringatan kajian itu setiap hari Kamis. Kulla yaumil khamis. Tidak mengapa. Wa fi sahih al-Bukhari, disebutkan dalam sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, qala had haddatsan nas, atau oh, haddatsan nas kull jum'ah marratan, fa in abaita fa marratain, fa in aktarta fa thalathan wa la tumillan nas. Kata Ibnu Abbas, sampaikan pada manusia hadis-hadis setiap hari Jumat saja atau satu Jumat sekali, satu Jumat atau satu pekan. Hadisin nas kulla jum'atin marrah. Ajak bicara manusia dengan ilmu, beri kajian mereka, beri peringatan, sepekan sekali saja. Kalau engkau menolak, ya silahkan dua kali. Kalau engkau menolak, silahkan tiga kali. Tetapi jangan membuat bosan manusia. Jangan membuat manusia bosan. Wabil musnad, dalam musnad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha was, wasat qasa ahli Madinah Bimithli dhalik. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Aisyah pun pernah memberikan wasiat. Qasa ahli Madinah bimithli dhalik yaitu para qas, para tukang cerita atau tukang menyampaikan kisah-kisah Bani Israel dan sebagainya untuk menyampaikannya waktu tertentu saja, jangan setiap hari atau jangan sering-sering. وروي عنها أنها قالت لعبيد بن عمر عمير حدث الناس يوما bahwa Aisyah pernah juga menasehati seorang yang bernama Ubaid ibn Umair. Sampaikan pada manusia hadis itu sekali saja. Wada annas yauman. Ajarkan sehari, tinggalkan sehari. Maksudnya dijarangkan sehari menyampaikan hadis, sehari tidak. Padahal ini hadis bukan dongeng. Dongeng sudah sudah muttafaq. di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah melarang dan menangkap tukang-tukang dongeng. Tapi ini yang dimaksud hadis, jadinya sampaikan hadis, sampaikan ilmu. Sehari, kemudian kosong, sehari, kemudian kosong. La tumillahum, kata Aisyah. Jangan bikin mereka bosan. an Umar ibni Abdul Aziz, عبد amar al أمر ini fa'il ya, dari ya yaqussu qassun tapi di sini dia dalam keadaan maf'ul dan maka dia nasab, mansub. Amar al qass an yaqussa kull thalathati ayyam. Bahwa hendaklah mereka para qas, para tukang menceritakan kisah-kisah masa lalu hendaklah menceritakannya atau menyampaikannya kulla salasati ayyam marratan setiap tiga hari sekali saja. Wa ruwiya anhu annahu qala lahu rawwihin nas Kata Umar bin Abdul Aziz, "Rawihin nas, istirahatkan manusia. Wala tuthqil alaihim, jangan beratkan mereka. Wada'il qasasa yawma sabti wa yawma as Biarkanlah kisah-kisah itu disampaikan pada hari Sabtu dan hari Selasa saja. Memang kadang-kadang manusia dinasehati dengan sekian dalil kurang mengena ketika disampaikan dengan kisah mengena kadang-kadang. Kadang-kadang manusia bosan kalau kajiannya serius dalam bentuk perintah larangan, perintah larangan, halal haram. Ketika disampaikan kisah, wah hadirnya tiga kali lipat yang datang. Sebagaimana kajian sirah, masya Allah yang datang banyak. Mengapa? Karena asik, kayak diceritain begitu. Padahal itu juga pelajaran dan itu juga ilmu. Kalau kisah-kisah sejarah Islam, sejarah Nabi, sejarah Rasul. Nah, Barakallahu fikum tetapi jangan terlalu sering jarangkan. Waqad rawal Hafid Abu Nuaim. Saya ingat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pernah diusulkan ya Syekh, engkau sudah mengajarkan kami hadis, fikih, akidah, tafsir. Kenapa enggak mengajarkan kami sirah? Kata Syekh, perlu aku jawab? Iya Syekh. Aku sampaikan alasanku. Adapun sirah cukup dibaca. Kalau diterangkan fikihnya, masuk fikih. Kalau diterangkan istimbatotnya, maka itu adalah ilmu fikih. Kalau engkau bahas akidahnya, itu akidah. Kalau, kalau, ilah akhirnya. Maka kalau mau sirah, ya ceritakan saja. Baca. Pilih di antara kalian yang paling bagus bacaannya, duduk di sini, saya dan kalian ikut dengar bersama-sama. Cukup. Diceritakan saja. Baca, selesai. Tapi kalau diterangkan, berarti hukumnya sunnah, hukumnya wajib. Berarti fikih. Nah, ini menunjukkan tauhid, itu berarti akidah. Begitu kan. Jadi cukup dibaca. Barakallahu fikum itu qawluhu rahimahullah. Wa qad hafidh Abu Nu'aim fil Hilyah Wahuwa sahihun an, al imam syafi'i. Dengan sanadnya dari Ibrahim ibn al-Junaid. Haddatsana Harmalah ibn Yahya qala sami'tu Syafi'i. Aku mendengar syafii rahimahullah berkata, yaqul Al-bid'atu bid'atani. Yang namanya bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun. Apa yang mencocoki sunnah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafa sunnah, apa yang menyelisihi sunnah, fahuwa madmumun. Maka itu tercela. Wahtajja biqawli Umar ni'matul bid'ah hadihi atau hiya. Kemudian Imam Syafi'i berhujjah dengan ucapan Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Barakallahu fiikum. Disinilah ya terjadinya perselisihan, kesalahpahaman beberapa ulama setelahnya. Hadis menyatakan kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah adalah sesat. Sedangkan beberapa imam seperti Imam Syafi'i dan itu sahih. Kalau kalian kemudian mengingkarinya, memalukan. Mereka akan bisa bawakan kitab-kitab Imam Syafi'i kepada kalian. Sekarang barakallahu fikum, ahlus sunnah mempelajari kitab-kitabnya Ternyata ahlu bid'ah pun mempelajari kitab-kitab mereka. Bukan kitab Imam Syafi'i yang saya maksud. Tapi kitab-kitab ahlul bid'ah yang menukil dari para ulama tadi sepotong-sepotong. Kalau saja lengkap, nggak masalah. Akan dipahami dengan baik. Mereka akan bisa bawakan kalimat-kalimat seperti ini. Mereka akan bilang dalam uh, kitab Jamil Ulum wal Hikam. Di dalam kitab uh, Al-Um, dalam kitab akan bisa bilang begitu. Bahwa bid'ah itu ada dua. Tidak semuanya jelek. Ya. Padahal ketika dipahami yang dimaksud bid'ah ada dua adalah ada bid'ah yang syariah yang ini semuanya sesat, ada bid'ah lugawiyah yang kadang itu tetap di dalam sunnah dan tetap terpuji tidak tercela karena bid'ahnya hanya dari sisi bentuknya saja seperti bentuk tadi dikumpulkan dalam satu tempat kemudian dikisahkan cerita-cerita di zaman Nabi tidak ada seperti itu maka dikatakan bid'ah. Tapi kalau kisah-kisah itu hak, nikmatul bid'ah. Sebaik-baik bid'ah. Kenapa? Apakah akan kita katakan bid'ah kajian Selasa pagi? Kita akan katakan kalau ini bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah. Kajian hari Ahad, kajian malam Sabtu, kajian malam Jumat, bagaimana? Bid'ah? Rasulullah SAW nggak pernah dulu membuat acara-acara hari Selasa. Apa dalilnya? Kenapa milih hari Selasa? Itu kan cuma kita lihat yang bisa hari itu, mampunya hari itu selesai nggak ada kaitannya. Berarti itu lugawiyah na'am. Itu hanya secara bahasa memang dulu tidak ada seperti itu. Tetapi dari sisi lain itu adalah perkara kajian ilmu yang kapan saja, di mana saja, silahkan. Ini barakallahu fikum yang perlu kita cermati. Bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, disebutkan riwayatnya sahih dari Imam Syafi'i. Qala bid'atun al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, ada bid'atun mahmudah, ada bid'atun madmumah. Wa muradu Syafi'i. Ini yang penting. Kalau riwayatnya benar dari Syafi'i. Tapi ma muraduhu rahimahullah wa muradu Syafi'i rahimahullah ma dakarna min qablu. Ada punya yang dimaukan oleh Imam Syafi'i adalah seperti yang sudah kita bahas. Kalau mau diberikan contoh-contohnya, maka contohnya adalah dikumpulkannya para sahabat untuk sholat terawih berjamaah. Contoh kedua dikumpulkannya Al-Quran. Contoh ketiga disatukannya dengan bahasa Quraisy. Apakah terjadi zaman Rasul? Dikumpulkan saja belum waktu itu. Itu kan baru. Tetapi apakah bertentangan dengan ayat yang menyatakan inna alaina jam'ahu wa qur'ana? Kamilah yang akan mengumpulkannya dan kami yang akan membacakannya. Artinya Allah akan menakdirkan bahwa itu dikumpulkan nantinya. Ini sudah isyarat. Bolehnya dikumpulkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Qala annal bid'ah al-madmumah ma laysa aslun min syariah Bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang tidak memiliki asal dalilnya atau tidak memiliki aslun tidak memiliki dalil yang yurja ilaih yang bisa dirujuk kepadanya. Wahiyal bid'atu fi itlaqis syara' dan ini kebid'ahan kalau disebutkan secara mutlak. Yang namanya bid'ah adalah jelek, bid'ah yang mana? Yang ini. Yang bertentangan dengan dalil, yang bertentangan dengan hujjah, yang bertentangan dengan ayat dan hadis, yang nggak pernah diajarkan, nggak pernah disuruh, nggak pernah dicontohkan, maka itulah bid'ah secara mutlak. Kalau ada seorang yang berkata, Bagaimana bid'ah? Jelek. Karena memang utliqa, idza utliqa kalimat bid'ah, idza utliqat fal muradu bihi bid'atun syar'iyyah wa huwa Bid'ah secara syar'i yaitu sesat. Kullu bid'atin balala Dalilnya cukup banyak. Tetapi kalau bicara tentang yang bukan bid'ah yang sesat tadi harus ada kaidnya. Tadi kan mutlak bid'atun. Harus ada kaitnya Bid'atun mahmudah atau bid'ah lugawiyah eh, atau bid'ah uh, ada keterangan berikutnya. Kalau bid'atun atau al bid'atu maka ini maksud yang jelek. Baik. Sebagaimana disebutkan kalau seorang menyebutkan Ibnu Umar, pasti yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Umar bin Khattab. Padahal anaknya Umar banyak. Apakah boleh kita menyebutkan Ibnu Umar ternyata yang dimaksud bukan Abdullah, ternyata Abdurrahman atau ternyata anaknya yang lain? Eh, siapa lagi anaknya? kalau fikum tidak bisa. Kalau sudah utliqa Ibnu Umar, ya Abdullah. Walaupun anaknya Umar banyak. Kenapa? Karena itu yang sudah sudah terkenal. Demikian pula kalimat bid'ah. Kalau al bid'ah itu yang jelek. Sudah yang jelek. Kalau mau yang bagus atau yang baik, yang tidak bertentangan, jangan bid'ah secara mutlak. Beri kaid, kasih kaid. Wa amal bid'atul mahmudah, adapun bid'ah yang terpuji wahia fama wafaqa sunnah, apa yang mencocoki sunnah yakni maka nalaha aslun minas sunnati yurja ilai yang memiliki asal muasal dalam sunnah yang bisa dirujuk seperti salat berjamaah terawih tadi kalau mau dikatakan bid'ah karena memang di zaman Abu Bakar, di zaman sampai selesai zaman Abu Bakar tidak terjadi. Di zaman Umar terjadi. Baru saat itu muncul lagi. Tapi apakah pernah pernah Rasulullah SAW mengatakan sholat diikuti oleh para sahabat? Terjadi. Walaupun cuma sekali, dua kali atau tiga kali, tapi itu terjadi. Yang pertama sedikit, kedua semakin banyak, ketiga semakin banyak, keempat penuh masjid Rasulullah SAW tidak keluar. Khawatir diwajibkan. Ya Rasulullah kami menunggu-nunggumu tadi malam. Tapi engkau tidak keluar. Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Kekhawatiran ini setelah Rasulullah wafat sudah nggak ada. Karena sudah ada al yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah disempurnakan agama kalian. Sudah selesai. Nggak mungkin ada perubahan lagi yang tadinya tidak wajib. Nggak ada. Sehingga dihidupkan kembali boleh. Tidak mengapa. Itu yang dimaksud. Walaupun tidak pernah terjadi sebelumnya, tetapi ini bukan bertentangan karena pernah Rasulullah SAW mengerjakannya walaupun sekali. Berarti di mana dikatakan bid'ahnya? Kalau itu berarti bukan bid'ah. Dikatakan bid'ahnya karena itu terus menerus satu bulan. Sudah Sedangkan Rasulullah SAW sesekali saja. Loh kenapa enggak bid'ah, Enggak sesat? Tidak. Karena Rasulullah SAW punya ilat Wal hukmu yajuru ma'a illatihi. Hukum itu berjalan bersama ilatnya. Ada ilat, ada hukum. Gak ada ilat, gak ada hukum. Apa ilatnya? Ilatnya khawatir diwajibkan. Maka tidak dikerjakan. Tetapi ketika sudah ada tidak ada kekhawatiran itu, berarti ilatnya tidak ada, menjadi boleh kembali. Maka dikatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah hadhihi. wah Wahtajja biqauli Umar. Ah, sudah kelewat tadi. Nah. Wa innama. Hiya bid'atun lughatan la syar'an. Maka bid'ah tadi yang dikatakan terpuji itu secara bahasa saja dikatakan baru karena memang tidak ada sebelumnya. Tetapi secara syariat itu bukan bid'ah. Sunnah. Kok bisa sunnah? Karena Nabi pernah mengerjakan, berarti sunnah limuwafaqatiha sunnah karena mencocoki sunnah wa qad ruwiya 'an syafii kalamun akhar yufassiru hadha walhamdulillah diriwayatkan dari Syafi'i juga dalam riwayat lain yang menjelaskan ucapan beliau sendiri jadi yang nafsirkan bukan kita Imam Syafi'i sendiri annahu qal bahwa beliau berkata wal muhdatsatu darban perkara-perkara baru itu ada dua Ma'uhdisa mimma yukhalifu kitaban. Apa yang diada-adakan dengan menyelisihi kitab. Awis sunnah. aw asaran. aw ijma'an. Apa yang diada-adakan menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, atau menyelisihi asar-asar, atau menyelisihi ijma' fahadihil bid'ah ad-dalalah. Ini adalah bid'ah yang sesat. Wa ma'uhditha minal khair, adapun perkara yang diada-adakan dalam kebaikan, tidak ada persisihan padanya liwahidin min hadha, pada satu pun dari yang empat tadi, tidak menyelisihi kitab, tidak menyelisihi sunnah, tidak menyelisihi asar, tidak menyelisihi ijma' Wahadihi muhdasatun ghairu madmumah. Ini adalah perkara muhdas yang tidak tercelah. Perhatikan sekarang Imam Syafi'i menjelaskannya dengan istilah muhdatsat. Apa makna muhdatsat? Perkara yang baru. Perkara baru ada dua. Kalau mencocoki Quran, Sunnah, Ijma' dan asar-asar, maka itu bagus. Kalau menyelisihi, maka itu jelek. Nah, sekarang semakin terang tuh. Taib, ini ada nggak di zaman Nabi? Mikrofon tidak ada. Berarti muhdat? Iya. Apakah bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Tidak. Karena Nabi menyuruh menyuruh Abdullah bin Zaid imlakkan pada Bilal. Karena Bilal lebih keras suaranya daripada kamu. Berarti adzan pakai mikrofon tidak beda. Walaupun ini perkara baru, tetapi Nabi menyuruh untuk keras. Dengan memilih orang yang keras suaranya, atau dengan naik menara supaya terdengar, atau dengan alat-alat yang mengeraskan suara. Tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Barakallahu fiikum. Sehingga Imam Syafi'i menerangkan dalam kalimat-kalimat ini bahwa perkara muhdad, perkara yang baru, ada dua. Ada perkara baru yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Dan ada yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itulah yang dikatakan bid'atun wa dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Tetapi kalau perkara muhdad, yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah tidak dikatakan bid'ah secara syariat. Walaupun kadang dikatakan bid'ah secara bahasa. Ini barang baru. Cara bahasa artinya barang baru. Iya, emang barang baru. Tapi apakah bid'ah secara syar'i yang dikatakan balalah? Tidak. Itu bukan bid'ah. Bahkan nama yang lebih tepat bukan bid'ah mahmudah. Bukan bid'ah terpuji. Karena memang bukan bid'ah. Nama yang lebih tepat adalah masalih mursalah. Apa masalah mursalah? Maslahat mursalah itu maslahat yang berkait dengan syariat yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Nabi menyuruh keras. Ada maslahat yang mengeraskan. Silahkan. Sehingga saya cenderung pada istilahnya para ulama tentang garis di masjid. Saya cenderung kepada Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah bahwa itu adalah masalah mursalah, bukan bid'ah. Walaupun ada pendapat lain, pendapat Syekh Mufil menyatakan bahwa itu bid'ah. Sehingga karpet kalian itu yang ada garis-garisnya dipasang begini. Iya, karena khawatir itu jadi bid'ah. Rahimahullah, itu pendapat beliau. Tapi Syekh Utsaimin menyatakan ini masalih mursalah, bukan bid'ah, sama dengan mikrofon. Karena mendukung kerasnya suara yang disuruh oleh Nabi, maka tidak mengapa garis-garis di masjid karena mendukung apa yang disuruh oleh Nabi saw maka itu pun tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah alias masalah mursalah mursalah walhamdulillah ini barakallahu fikum kembali kepada kitab Qala rahimahullah berkata Ibnu Rajab selanjutnya waqad ruwiya wa katirun min al-umuri allati hadathat banyak perkara-perkara yang terjadi Walam yakun qad ikhtalafal ulamahu fi annaha hal hiya bid'atun hasanatun hatta tarji ila sunnah amla. Ada perkara-perkara yang terjadi. Lam yakun qad ikhtalafal ulama, tidak terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah dia bid'ah hasanah hingga bisa dirujuk pada sunnah atau tidak. Artinya itu sesungguhnya perkara baru. Tetapi para ulama tidak berselisih. Apa ini bid'ah asal atau bukan? Tidak berselisih. Apa itu? Faminha kitabul kitabatul hadis. Ditulisnya hadis. Ditulisnya hadis-hadis. Apakah terjadi zaman Rasul? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih. Uktubu anni. Uh, tulislah dariku. Selain, uh, jangan tul, la taktubu anni gairul Quran. Oh, kama SAW. Saya ulangi. لا تكتب عني غير القرآن ومن يكتب غير القرآن Qur'an Jangan menulis dariku kecuali Quran. Siapa yang menulis selain Quran, hapus. Baik. Berarti siapa yang menulis hadis saat itu? Tidak ada. Tiba-tiba setelah Allah wafat, ada yang menulis. Apakah itu bukan bid'ah? Bukankah itu bid'ah dolalah? Mengapa? Karena bertentangan dengan perintah Nabi. Jangan tulis dari selain Quran. Berarti ini bid'ahnya dalalah. Bertentangan dengan ucapan Nabi SAW. Tapi ternyata mereka nggak ikhtilaf. Semua para ulama ijma. Kok bisa mereka sepakat menentang hadis? Bukan sepakat menentang hadis. Mereka sepakat memahami hadis dengan benar. Yaitu Rasulullah SAW khawatir tercampurnya Quran dengan hadis. Setelah Rasulullah wafat, Al-Quran sudah sempurna maka kekhawatiran itu hilang. Berarti sama dengan apa? Sama dengan yang tadi. Karena tarawih tadi khawatir diwajibkan. Seluruh wafat nggak ada kekhawatiran lagi. Itu satu alasan. Ada alasan lain. Ternyata Nabi secara umum menyatakan jangan tulis, tapi secara khusus tulislah. Yaitu kepada Abdullah ibni Amr ibni Al-As. Anak muda, anaknya sahabat Amr bin al As yang semangat mencatat, dicatat semua ucapan Nabi dicatat. Akhirnya orang-orang Quraisy melarang. Atatubu kulla syai'in. Sami'tahu min Rasulillah wa Rasulullahi bashar. Yatakallam fi ghadabin wa ridha. Apakah kau tulis semua ucapan Rasulullah padahal dia manusia? Berbicara kadang marah, kadang ridha. Masa dicatat semua? Bagaimana kalau sedang marah? Catat semua. Disampaikan dengan polosnya oleh sahabat yang mulia ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menulis semua yang kau ucapkan, fanahatni Quraisy. Ini kesopanan beliau. Tidak menyebutkan siapa-siapanya. Nahatni Quraisy. Beberapa orang Quraisy melarangku dan menyatakan engkau manusia kadang berbicara, kadang marah, kadang ridho. Larangannya sesuai dengan larangan Nabi. Jangan tulis dariku selain Quran. Iya kan? Artinya sahabat Quraisy tadi tidak salah. Siapapun orangnya tidak salah. Tetapi alasannya yang menyatakan kadang marah kadang ridho jangan dicatat semua kata Nabi itu tidak betul ma kharaja minhu illa ya, tulis silakan kamu tulis semua dariku karena tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran artinya ketika marah ketika ridho selalu dalam kebenaran akhirnya beliau mencatat dalam keadaan kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Laisa baini wa bainahu ahad." Tidak ada seorang pun yang tahu antara aku dengan Rasulullah SAW saja. Ini barakallahu fikum maka terkumpullah catatan-catatan di rumah beliau yang beliau kasih nama As-Sadiqah. Jadi lembaran-lembaran yang banyak dikasih judul As-Sadiqah. Apalagi setelah Rasulullah SAW wafat, sebelum wafatnya di akhir khutbahnya yang disebut dengan khutbatul wada, khutbah perpisahan. Rasulullah SAW setelah berkhutbah ada orang dari Yaman namanya Abu Syah Kata Abu Syaih, ya Rasulullah, aku ingin khutbah tadi. Bagaimana caranya? Aku pengen bawa itu ucapan engkau ke sana. Kata Nabi, Uktubu li Abi Syah. Tulislah untuk Abu Syah. Mereka itu penghafal-penghafal banyak zaman itu. Allah ciptakan mereka penghafal-penghafal. Setelah penghafalannya lemah, Allah ciptakan Sony, Allah ciptakan apalagi itu penemuan-penemuan baru untuk merekam karena sudah lemah hafalan kita. Dulu penghafal mendengar khutbah itu selesai hafal khutbahnya. Kata Nabi Uktubu li Abi Syah. Maka mereka yang hafal tadi menulis ucapan Rasulullah SAW tadi. Kemudian disampaikan pada Abu Syah di bawah Yaman. Maka riwayat tentang khutbah Rasulullah SAW itu lengkap. Barakallahu fikum. Kalimat uktubu li Abi Syah menunjukkan bolehnya ditulis hadis. Artinya secara am jangan tulis kecuali Quran. Secara khusus silakan. Berarti apa intinya? Jangan sampai tercampur antara keduanya. Ini barakallahu fikum walhamdulillah la khilafa bainal ulama. Tidak ada ikhtilaf. Lam yakun qad ikhtalafal ulama. Tidak terjadi perselisihan para ulama ketika itu. Nah anhu Umar wa ta'ifatu minas sahabah. Wa fihil fihi al-aktharun. Umar dan beberapa sahabat pernah melarang. Jangan. Karena masih berpaku pada kalimat Rasulullah la taktubu anni gharal Qur'an. Wa raqasa fihi al Sebagian yang lainnya bahkan yang terbanyak para sahabat membolehkan. Wastadallu lahu bi ahadits minas sunnah. Mereka berdalil dengan hadis-hadis dalam sunnah yang tadi sudah kita bacakan sebagiannya. Setelah itu mereka sepakat tidak lagi dikatakan penulis hadis sebagai mubtadi undal ahli bid'ah tidak. Yang kedua contohnya, kita batu tafsiril hadis wal Quran. Apa pernah ada ditulis tafsir hadis, tafsir Quran? Karihahu qaumun minal ulama. Ada yang tidak suka. Sebagian para ulama. Aku tidak pernah tahu ada penulisan tafsir Al-Quran atau penulisan tafsir hadis tidak berani mengatakan haram, tapi karihahu, aku nggak suka. Karena tidak pernah terjadi di zaman sahabat. Warakhasa fihi katsirun minhum, tetapi kebanyakan mereka membolehkannya. Setelah itu mereka pun memahami atau setelah itu mereka pun sepakat bahwa itu sama sekali bukan bid'ah. kitabati ar-ra'yi fil halal wal haram wa nahwihi Demikian pula persisian mereka masalah penulisan pendapat. Penulisan pendapat. Imam Ahmad termasuk yang melarang. Berkata, La taktub, jangan tulis dariku kecuali hadis. Siapa yang menulis ucapanku, hapus. Jadi nggak boleh mengatakan kola Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad mengajarkan hadis. Yang dicatat, ya hadisnya. Sampaikan. Jangan tulis ucapanku. Tulis hadis yang aku sampaikan dengan sanadnya. Hadatsana Imam Ahmad, hadatsana fulan-fulan bahwa Rasulullah SAW berkata begini. Itu kalian catat. Fil halal wal haram. Tapi kemudian para ulama sebagian besar menyatakan itu bukan bid'ah. Artinya para ulama sangat khawatir dari sejak para sahabat, para tabiin, para tabi, tabiin dengan sesuatu yang baru takut. Khawatir. Imam Malik Dinukil oleh Imam Syatibi di dalam kitabnya Li'tusaf. Menyatakan, aku tidak suka. Kalian setiap makan cuci tangan. Kalau sudah ada hajat perlu cuci silakan. Tidak. Apa maksudnya? Maksudnya jangan seperti sholat, setiap sholat harus wudhu. Setiap makan harus cuci. Siapa yang mengharuskan? Nah, Kalau bersih, makan. Apalagi dalam keadaan kita masih baru berwudhu, Makan. Tidak harus cuci tangan. Jangan sampai seperti akidah. Ini barakallahu fikum walaupun kita tidak sepakat bahwa itu adalah bid'ah sebagaimana Imam Malik, tetapi maknanya para ulama dengan sesuatu yang baru itu khawatir. Jangan-jangan bid'ah. Diperiksa oleh mereka cocok apa enggak cocok dengan haji. Ini muhdad, enggak pernah terjadi. Ila akhirnya. Apakah boleh makan pakai sendok? <laughs> Ada, nah, ada yang tidak suka. Karena dulu, tapi ada yang membantahnya bahwa pernah terjadi walaupun bukan Rasulullah para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Ini barakallahu fikum perkara-perkara yang seperti ini ternyata berakhir dengan kesimpulan bid'ahnya lugawiyah bukan syariah. Bid'ahnya hanya dari sisi lugawiyah bukan dari sisi syariah. Baik, kembali kepada kitab Wa kadzalika ikhtilafuhum fi kitab fi kitabatir ra'yi. Demikian pula perselisihan mereka tentang ditulisnya pendapat-pendapat manusia tentang halal dan haram. Wa fi tawassu'ihil kalam fil muamalat dan dalam perluasan atau bertambah luasnya pembicaraan mereka dalam masalah muamalah. Wa amalil qulub dan dalam masalah amalan qulub Alatilan tunqal an sahabah wa tabi'in. Yang tidak dinukil dari sahabat dan dari tabi'in. Wa kana Imam Ahmad yakrahu aksara Dhalik. Jadi Imam Ahmad tidak menyukai kebanyakannya. Masalah mencatat pendapat. Ini pendapat pulang pendapat. enggak perlu. Cukup pendapat Rasulullah alaihi wasallam Dan pendapat para sahabat. Enggak perlu pendapat saya yang dicatat. Demikian pula masalah kebanyakan amalul qulub. Biasanya mereka sufi dan ini cikal bakalnya ketika itu sangat fokus pada masalah hati. Pokoknya jagalah hati, jagalah hati. Bukan perkara yang tidak boleh menjaga hati, disuruh untuk menjaga hati. Kan begitu, itu saluhat saluhal jasadu dulu. wa idza fasadat fasadul jasa dulu. Tetapi jadi masalah adalah tawassu'ah al-kalam fi dzalik. Tawassu'ah artinya terlalu banyak porsinya dalam sisi itu. Nabi tidak banyak dalam masalah itu. Apakah pelajaran akidah tauhid bukan perbaikan hati? Apakah usul sunnah yang kita pelajari dari kitab-kitab para ulama? Kitabnya Imam Abu Uthman Al-Sabuni, kitabnya Imam Al-Barbahari, apakah itu bukan memperbaiki hati? Itu semua memperbaiki hati. Kenapa harus khusus dalam masalah hati? Wa fi hadhil azman allati ba'udal ahdu fiha bi'ulumis salaf yata'ayyan dhabtu ma nuqila anhum min dalika kulli di zaman-zaman ini, zaman-zaman sekarang ini yang sudah jauh dari zaman kerasulan yang ba'udal ahad fiha bi ulumi salaf yang sudah semakin jauh dari ilmu-ilmu salaf maka ditentukanlah dengan ta'yin definisinya Ma nuqila anhum apa yang nukil dari mereka min dalika kulli liyatamayyaz bihi min minal ilmi mawjudan fi zamanihim agar bisa terbedakan dengan jelas apa ilmu yang ada di zaman mereka dulu wa ma hadatsa fi dzalika ba'dahum dan apa yang terjadi setelahnya apa yang ada pada salaf dan apa yang ada terjadi pada setelahnya maka dibedakan dengan jelas dengan definisi-definisi para ulama fayu'lam bidzalika sunnah wal bid'ah dengan itu akan diketahui sunnah dan bid'ah maka para ulama mendefinisikan dengan sekian macam definisi yang hampir sama saling melengkapi. Di antaranya yang namanya bid'ah adalah apa yang diada-adakan dalam agama yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau oleh Allah dan Rasulnya. Dalam agama, dalam masalah dunia tidak masuk. Yang diperintahkan Walaupun gak ada per, gak ada bentuknya, tapi Nabi perintahkan, maka tidak masuk. Karena bid'ah itu yang tidak diperintahkan, tidak disuruh. Mengeraskan suara disuruh. Dan ininya perkara dunia, penemuan-penemuan dunia. Kenapa? وقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم kata Abdullah bin Mas'ud kalian sungguh nanti ya, Hari ini kalian di atas fitrah. Tapi nanti kalian akan mengada-adakan perkara-perkara baru dan akan diada-adakan perkara baru untuk kalian. Fa'idha ra'aitum. Kalau kalian melihat perkara baru itu, mahdasa fa'alaikum bil hajil awal. Maka atas kalian untuk berpegang dengan bimbingan yang pertama. Ini definisinya Abdullah bin Mas'ud. Apa dari agama ini yang sudah kalian pegang sekarang ini dari sahabat eh, dari Rasulullah SAW, maka itu adalah agama. Tapi nanti akan muncul perkara-perkara baru dalam agama ini, maka kalau muncul hati-hati kalian. Tetap pegang apa yang pernah Rasulullah SAW pegang. Warawa Ibnu Mahdi an Malik Ibnu Mahdi juga berkata dari Malik, "Lam yakun syai'un min hadil ahwa fi ahdin Nabi." Tidak pernah ada hawa nafsu-hawa nafsu seperti ini di zaman Nabi. Tidak pula di zaman Abu Bakar. Tidak pula di zaman Umar. Tidak pula di zaman Uthman. Yang dimaksud dengan ahwa oleh beliau, ada yang apalah yang terjadi di tempatnya atau terjadi di zamannya. Munculnya Khawarij dan munculnya Syiah. Munculnya Qadariyah di Kufa. Kata beliau, ini nggak pernah ada yang seperti ini di zaman Rasulullah SAW. Maka itu adalah bid'ah. Tidak pernah ada zaman Abu Bakar wala Umar wala Utsman. Munculnya di zaman setelah itu. Sampai Utsman terbunuh, muncullah Khawarij, muncullah Syiah, muncullah Qadariyah. Wa ka'anna Malikan yushiru bil ahwa ila ma hadatha min tafarruq. Sepertinya Imam Malik mengisyaratkan dengan kalimat hawa nafsu tadi adalah apa yang terjadi dari perpecahan manusia. Fi usulid diyanat perpecahan manusia dalam perkara pokok agama. Min amril khawarij dari pemahaman khawarij war rawafid rafidah syiah wal murji'ah wa nahwihim mimman takallama fi takfiril muslimin yang mereka berbicara tentang pengkafiran kaum muslimin wastibahah dimaihim wa amwalihim menghalalkan darah mereka menghalalkan harta mereka au fi takhlidihim finnar atau pada pemahaman mereka tentang kekalnya pendosa dalam neraka. Au fi tafsiqi khawasi hadil ummah atau menganggap fasik pada para sahabat. Yang termasuk khawas hadil ummah, yang termasuk orang-orang khususnya umat ini, orang-orang istimewa. Au aksa dzalik atau yang sebaliknya. Ghulu za'ama anna al-ma'asi la tadurru ahlaha yang menganggap bahwasanya kemaksiatan tidak merusak awanahu la yadkhulun nar min ahli tauhid ahad atau yang menyatakan tidak akan masuk neraka seorang pun yang bertauhid. Wa as'abu min dzalika ma uhditsa min al kalam fi af'alillah dan yang lebih sulit lagi, lebih rumit lagi adalah apa yang terjadi dalam pembahasan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan keputusan-keputusannya dan takdir-takdirnya. Fakadzdzaba bidzalika man kadzab. Di antaranya ada golongan yang mendustakan. Wa zama annahu nazzaha Allah bidzalika 'anil dzulm yang katanya dengan menolak takdir mensucikan Allah dari kezaliman. Kalau Allah tidak menakdirkan berarti Allah adil. Jadi juga kebidahan yang kata Imam Malik ahlul ahwa ini tidak pernah terjadi di zaman salaf di zaman Umar di zaman Abu Bakar di zaman Utsman Kalau mimma sakata anhun nabi. Apa yang nabi pun diam. Asabu min dhalik. Yang lebih sulit lagi. Lebih rumit lagi. Adalah apa yang terjadi dari muhdasa. Kebidahan-kebidahan. Kemuhdasan-kemuhdasan. Dalam bentuk pembicaraan tentang sifat Allah. Itu juga muhdas. Di zaman sahabat. Mereka biasa menyatakan di tangan Allah. Urusan yang di tangan Allah itu biasa. Nggak ada yang mempermasalahkan. Tapi zaman mereka, tangan Allah, tidak mungkin. Yang satu menolak. Yang satu menyatakan tangan, itu maksudnya kekuasaan. Yang ini salahnya itu salah. Bahkan yang membahasnya salah. Kenapa? Karena tidak biasa dibahas di zaman salaf. Mereka bilang tangan Allah biasa selesai. Dan mereka yakin kalimat tangan Allah bukan bermakna tangan Allah sama dengan manusia. Ini barakallahu fikum as'ab, lebih rumit lagi. Faqaumun nafau katiran mimma warada fi kitab wa sunnah. Sebagian mereka menolak semua sifat-sifat Allah padahal disebut dalam Quran dan sunnah. Wa zamu annahum faalu tanzihan lillah. Dan mereka menganggap, mengaku-ngaku bahwa mereka menolak sifat dalam rangka mensucikan Allah. Maha suci Allah, nggak mungkin punya tangan. Maha suci Allah, nggak mungkin Allah begini, nggak mungkin ditolak semua sifat dengan alasan mensucikan Allah SWT. Yani tanzihan lillahi amma taqtadil uqul wa tanzihu anhu. Mereka sucikan Allah dari apa yang sesungguhnya dugaan akal mereka sendiri. Kalau Allah punya tangan berarti seperti kita. enggak mungkin. Yang bilang seperti kita kan otakmu sendiri. Kenapa kemudian sifatnya ditolak? Adapun ahlu sunnah ketika mengatakan tangan Allah, tentunya dengan keyakinan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Wazamu za'amu anna lazima dzalika mustahilun 'ala Mereka menganggap bahwa konsekuensi dari kalimat-kalimat tadi tidak mungkin, mustahil. Allah berbicara. Konsekuensinya nggak mungkin, mustahil. Berarti Allah punya mulut, berarti punya lidah, berarti oh nggak mungkin. Nanti sama dengan makhluk. Nah, itu kan pikiran kamu sendiri. Kita tidak berkata bahwa Allah punya bibir, punya lidah, tidak. Tetapi barakallahu fikum kalau Allah menyatakan dalam Quran berbicara, para sahabat juga mengatakan Allah berbicara, para tabi'in juga menyatakan Allah berkata, Allah berfirman, Allah berbicara. Tidak ada masalah. Kenapa sekarang dipermasalahkan? Ini muhdats. Perkara muhdats. Wa qaumun lam yaktafu bi isbatihi. Sebaliknya, sebaliknya dari yang tadi, ya gara-gara dibahas, akhirnya yang satu ekstrim menolak, yang satu ekstrim menerima dan menetapkan. Ya tangan, Allah punya tangan, jelas tangan. Yang namanya tangan, ya tangan seperti kita ini. Harus diimani. Astagfirullah. Menyamakan dengan makhluk. Hatta asbatu bi isbatihi ma yudhannu annahu lazimun bin nisbah ilal makhluqin. Sampai mereka menetapkan apa yang kata mereka konsekuensinya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, berarti Allah punya tangan seperti kita. Kalau Allah punya wajah, berarti ya punya wajah seperti kita. Kalau bukan seperti kita, bukan wajah katanya begitu. Maka harus imani. Astagfirullah. Astagfirullah. Ketika perkara yang tidak dibahas di zaman salaf kemudian dibahas di zaman mereka, pembahasannya sudah muhdas. Dan hasilnya dari pembahasan itu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang satu menetapkan dengan ekstrim, yang satu menolak dengan ekstrim. Padahal sudah sejak awal para sahabat berbicara tentang wajah Allah. Ini untuk wajah Allah. Ini di tangan Allah. Itu biasa. Dan mereka dalam keadaan yakin tidak sama dengan makhluk. Tetapi ketika dia besar besarkan dibahas-bahas akhirnya malah rusak. Malu bertanya sesat di jalan. Tapi banyak bertanya sesat di jalan juga. Ini dipertanyakan, ini dipertanyakan, ini dipertanyakan Nah, nggak usah terlalu rinci membahas. Ya. Kayak apa tangannya? Kayak apa sifatnya? Kayak apa di atas aras? Duduk? Apa bersimpuh? Apa bersila? Wallahu ta'ala alam maknanya istawa bukan bersila. Siapa yang menerjemahkan bersila salah. Apakah itu terjemahan buku apa saja menerjemahkan istawa dengan salah. Istawa itu ada empat tafsir dari salaf, semuanya bermakna tinggi al-ulu wal irtifa, semuanya bermakna tinggi. Artinya Allah di atas aras begitu maknanya. Bagaimana? Tidak tahu. Yang pasti harus diimani bahwa Allah di atas aras. Seperti apanya? Jangan ditanya. Jangan kebanyakan tanya, jangan rewel. Apa yang disampaikan imani, apa yang tidak disampaikan katakan wallahu taala a'lam. Qala وهذه اللوازم نفيا وإثباتا درجة صدر الأمة على السكوت عنها Konsekuensi-konsekuensi tadi apakah ditetapkan atau dinafikan itu di zaman salaf mereka sukut anha. Mereka itu diam tidak membahas. Berarti berarti berarti itu nggak ada. Mereka nggak bahas seperti itu. Mereka ringkas dengan kalimat Allah tidak sama dengan makhluk. Selesai. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Wa mimma uhditsa fil ummah ba'da asri sahabat dan termasuk perkara baru yang terjadi di zaman sahabat atau di belakang-belakang sahabat setelah sahabat wa tabi'in bahkan setelah tabi'in adalah al-kalam fil halal wal haram bi rajir ra'yi muncul kebid'ahan berikutnya yaitu dibahas perkara perkara halal dan haram dengan ra'yu Bukankah ini baik? Berarti halal. Bukankah ini jelek? Harusnya haram. Pakai royu, bukan pakai dalil. Waradu kesirin mimma waradat bihi sunnah. Bahkan dengan royu, mereka menolak kebanyakan riwayat-riwayat sunnah. Ini hadis yang sahih. Tapi menurut saya, dibantah dengan royu. Itu bid'ahnya Mu'tazilah. Wa bidzalika li mukhalafati lirra'yi mereka tolak semua itu sunnah-sunnah tadi karena menyelisihi ra'yu wal aqisatil aqliyah ditolaknya hadis-hadis tadi atau sunnah-sunnah tadi dengan aqisah al-aqliyah, dengan kias-kias akal. Atau istilah mereka analogi-analog. Wa mimma hadatsa ba'da dzalik Dan termasuk yang terjadi setelah itu. Setelah sahabat, setelah tabi'in, setelah tabi'in, tabi'in. Apa itu? Al-kalam fil haqiqati wad dawqi wal kashfi. Mulai dibahas lagi. Pembahasan tentang hakikat. Hakikat iman itu seperti apa? Wad perasaan hati. Wal kashf menyingkap tabir-tabir gaib. Sufi yang menyatakan kalau seorang itu masih terpaku dengan syariat itu masih tingkat rendah. Tapi kalau sudah sampai hakikat berarti sudah tinggi. Kenapa dibedakan? Kata mereka, kalau syariat itu hanya terpaku pada boleh tidak boleh, halal haram itu saja. Tetapi kalau hakikat itu dibalik itu apa? Misalnya sholat. Orang yang tingkatnya hakikat wajib sholat, haram meninggalkannya. Titik. Tapi orang-orang yang ahli hakikah mereka akan berkata, salat itu untuk mengingat Allah. Aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Maka kalau sudah ingat Allah, nggak perlu lagi salat. Tidak harus. Yang penting itu ingatnya. Ini tingkatnya tinggi sekali. Sudah tingkat hakikat. Demikian pula puasa. Apa hakikatnya? Kalau sudah mencapai tingkat hakikatnya, tidak perlu puasa sehingga justru tokoh-tokoh mereka malah tidak puasa, tidak sholat, ahli maksiat. Karena menganggap tingkatnya kami beda dengan kalian. Kalian masih tingkat syariat harus ikut syariat. Sedangkan kami tingkatnya sudah lebih tinggi. Sampai kemudian mereka berkata sudah bisa mencapai tingkat kasyaf. Tingkat kasyaf itu tingkat orang yang sudah bisa menyingkap tabir gaib bisa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan ini ada di buku Fadhailul A'malnya jamaah tabligh. Khalid basalama, pura-pura bodoh ketika ditanya bagaimana jamaah tabligh. Apa salahnya orang mengajak ke masjid? Cuma mengajak ke masjid. Bukan cuma mengajak ke masjid, mengajak ke masjid dan mengajari kebid'ahan sufi, tarekat-tarekat, hasafiyah, Naqsyabandiyah dan sebagainya termasuk tadi dalam buku Fadil Amal tadi meyakini ada tingkat kasyaf. Astagfirullah. Bahkan diajari dalam buku tersebut untuk syirik. Bahwa mereka-mereka para awliya, para nujaba, dan sebagainya akan hadir di Arafah. Kalau kalian haji, mintalah pada mereka untuk menyampaikan pada Allah. Disuruh syirik dalam buku tersebut. Wallahu ta'ala alam. Apakah dia jahil beneran atau pura-pura jahil? doktor. Tapi nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan jawab. Saya nggak tahu jamaah tablik. Selesai. Apa salahnya orang mengajak ke masjid? Astagfirullah. Itu namanya bahasa politis. Bahasa politis itu sama dengan dusta. Bahasa yang begitu, bermain-main. Wazama annal haqiqah fi syariah. Mereka katakan bahwa hakikat itu berbeda dengan syariat. Syariat itu tingkat yang rendahan. Hakikat tingkat yang tinggi. Wa anal ma'rifah wahdaha takfi ma'al mahabbah. Hanya ma'rifah mengenali saja. Mengenali Allah. Kemudian cinta. Udah cukup. Nggak perlu terikat syariat. Yang penting eling. Wa anahu la hajata ilal a'mal. nggak perlu beramal. Amal ini, amal itu. Itu masih belum paham mereka. Kami sudah paham akimis salah lidzikri. Salat itu untuk mengingat. Kami sudah ingat. Kami sudah selalu bersambung dengan Allah Ta'ala. Katanya. Wa hijab. Dan bahwasanya itu terhijabi. Dan kemudian dia akan bisa lepas dari hijab itu dengan berbagai macam latihan-latihan. Yang mereka sebut dengan riadah. Kalau terjemahkan olahraga. Tapi bukan olahraga, riadoh itu dikir-dikir yang mereka tentukan. 70 ribu kali, la ilaha illallah, sekian puluh ribu kali ini, dan sebagainya. Itu dikatakan riadah. Untuk melatih hati agar terus ingat Allah. Atau pendapat mereka, au anna syariah innama yahtaju ilaiha al-awam. Adapun syariat itu dibutuhkan oleh orang awam saja. Orang awam butuh syariat, diatur begini, diatur begitu. Kami tidak perlu aturan itu sudah. Karena kami sudah betul-betul dekat dengan Allah, bahkan kami sudah menyatu dengan Allah Taala. Warubama dhamma ila kal kalam fid sifat. Bahkan kadang-kadang ditambah lagi pendapat pembicaraan tentang zat Allah, tentang sifat Allah bima ya'lam qat'an mukhalafatuhu lil kitab was sunnah yang sudah jelas penyelisihannya secara qat'an, secara tegas terhadap kitab was sunnah. Mereka Cinta kepada Allah itu kata mereka, astagfirullahaladzim. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Mereka anggap seperti cinta pada perempuan. Mereka berbicara itu seperti berbicara pada pacarnya. Aku ingin memelukmu ya Allah. Sampai na'udzubillah mereka menyatakan aku ingin bersetubuh denganmu. Ayo. Dan mereka katakan itu menyatu dengan Allah Ta'ala. Naudzubillah A'udzubillah rajim menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi ijma' salafil ummah. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah lah yang berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wal rahmah. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.